Melukis? Ya sudah, sudah, sudah, sudah. Ya, sudah, ya Wa ya Rekan-rekan sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Allah perjumpakan kita di dalam majelis ini mudah-mudahan senantiasa diridai Allah menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Puji syukur, sekali lagi, mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis ilmu yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala bukakan bagi kita jalan yang mudah menuju ke syurga. insyaallah tema yang diamanahkan oleh rekan-rekan panitia pada kesempatan siang hari ini adalah tentang kemudahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita tentang sifat-sifat pemuda ini dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Tadi kita sudah tilawah membaca surah Al-Kahfi dan yang pertama menonjol dari para pemuda Kahfi itu adalah kuatul istiqomah, kekuatan untuk teguh kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk memperjuangkan apa-apa yang diyakini, prinsip-prinsip yang kemudian diimani, tanpa kemudian goyah meskipun menghadapi satu halangan yang sangat besar dan membuat mereka harus terkorban dengan mencari perlindungan di dalam sebuah kuah. Rekan-rekan insya Allah, kuatul istiqamah pemuda kafir ini ternyata hanya satu rangkuman dari beberapa hal yang ada di dalam diri mereka karena mereka memiliki kemudahan karena mereka memiliki satu semangat yang tak padam-padam di dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kuatul istiqomah. Ketika Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, ingatlah ketika mereka berdiri dihadapkan penguasa dan kaumnya untuk mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa goyah sedikit pun meskipun berada di dalam tekanan dan ancaman. Muda, itu ya. Sering orang mengatakan muda. Nah, muda itu identik dengan belum berpengalaman. Tetapi belum berpengalaman itu adalah kekuatan tersendiri. Itu kesegaran. Karena orang yang berpengalaman itu, itu ya, sindiran Benjamin Franklin adalah orang yang berpengalaman itu Orang yang suka menghadapi masalah baru dengan cara lama, itu orang berpengalaman. Sementara, kalau mereka muda, maka mereka melakukan terobosan-terobosan. Mereka muda, mereka belum berpengalaman, artinya memungkinkan bagi mereka untuk melakukan terobosan-terobosan. Muda itu artinya masih hijau. Ini para pemuda kahwi, masih hijau. Orang sering meremehkan masih hijau itu buruk. Pada yang namanya masih hijau, kalau kita melihat di sekitar kita, dia adalah saat dimana Hijau itu artinya produktif. Hijau itu artinya di sana ada klorofil yang bekerja. Hijau itu artinya di sana ada satu tingkat produktivitas yang paling tinggi yang bisa diraih. Sementara kalau sudah matang gitu ya, berarti sudah tinggal selangkah lagi membusuk namanya gitu ya. Oh orang ini itu sudah matang lah. <laughs> Kalau sudah matang malah bahaya gitu ya. Sebentar lagi akan membusuk. Muda juga berarti umumnya yang namanya muda itu adalah dia hitam putih, dia ya atau tidak, dia dua jalan saja, tidak ada kompromi. Dan di dalam perjuangan menegakkan sesuatu yang diyakini, satu prinsip gitu ya, ini yang dibutuhkan gitu ya. Bukan orang yang lembek, bukan orang yang kemudian mudah menawar apa-apa yang telah menjadi keyakinannya, tidak. Tapi yang aku pemuda, waktu istiqomah pemuda Tapi di antaranya berasal dari kemudaan mereka bahwa mereka kemudian adalah orang-orang yang ya saklok istilah E, dengan hamasah mereka itu mereka hitam putih ya atau tidak gitu ya. benar atau salah hak atau batil ini sebenarnya orang muda dan muda itu berarti gitu ya satu kekuatan istiqomah itu selain dibangun dengan semangat pribadi, yang kemudian kita juga kagum, muda, para pemuda kafi ini, tapi mampu untuk kemudian meninggalkan dunia yang selama ini diidentik dengan kemudaan, kepoya-poyaan, bersukaria, menikmati hidup, having fun, gitu ya. Jadi para pemuda kafi ini memilih untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang mereka perjuangkan. Nah itu ditopang selain oleh komitmen pribadi yang sangat kuat kepada Allah SWT. Kemudahan itu, kuat oleh istiqomah para pemuda kafir ini ditopang oleh kebersamaan mereka. Orang yang masih muda, masih terbatas, masih berada dalam keadaan eh, belum mapan gitu ya, belum mapan, masih berjuang, itu lebih mudah untuk bersatu, lebih mudah untuk saling setia lebih mudah untuk bersambung, lebih mudah untuk bersama. Kalau ada dua orang bikin bisnis bersama, biasanya kalau masih berjuang itu rukun gitu. Ya. Hmm. Tapi kalau sudah sukses itu bisa mulai pembicaraan tentang hak dan kewajiban itu bisa rumit gitu. Hmm. Nah, para pemuda ini masih dalam keadaan berjuang, masih dalam keadaan masih dalam keadaan belum belum matang. Mereka bahkan anti kemapanan gitu dan dengan anti kemapanan itu menjadi satu kekuatan bagi mereka sebagai firman Allah ya ayah amanu taqullaha wa kunu maas Dan orang-orang yang beriman bertakulah kepada Allah dan bersama orang-orang benar. Mereka telah memilih untuk bersama dengan kawan-kawan yang saling menguatkan, saling setia. Dan inilah kuatul istiqomah itu. Dari komitmen-komitmen pribadi, kekuatan mereka dengan hijaunya, dengan tidak berpengalamannya, dengan belum mapannya, itu kemudian dipersatukan, diikat di dalam sebuah persaudaraan tidak sekali saya eh, suka membaca Les miserable karya Victor Hugo di antaranya karena di sana ada cerita tentang pemuda-pemuda ABC gitu ya, pemuda-pemuda ABC yang berusia muda dan terlibat di dalam revolusi dan kita bisa mendapat gambaran seperti apa itu kemudaan yang membuat orang mampu eh, istiqomah sampai sampai apapun mereka berikan untuk menebus gitu ya. Jadi ini pemuda kafi adalah lambang dari kuatul istiqomah. Pemuda kafi adalah lambang dari keteguhan. Pemuda kafi, ya karena keteguhan mereka yang agung gitu ya, bercandaannya kemudian. Lihatlah pemuda kafi ya. Tidur saja bisa membuat perubahan, apalagi kalau bangun. Gitu. Ya, mereka ditidurkan oleh Allah, ditidurkan 309 tahun itu. Begitu mereka bangun, kaumnya ternyata telah beriman gitu ya kaumnya telah beriman kaum yang mereka tinggalkan mereka lari dari mereka gara-gara tidak setuju terhadap imannya gitu ya berbeda prinsip dengan mereka mereka harus menyebutkan diri dalam gua untuk melindungi prinsip-prinsip itu mereka tidur 39 tahun dan ketika bangun ternyata kaumnya sudah berubah kaum sudah beriman jadi ini biarlah pemuda gitu ya tidur saja membuat perubahan apalagi kalau ini konklusi istiqomah ini para pemuda kaki yang kedua apa yang dikandungi oleh seorang pemuda? Gitu ya. Seorang pemuda itu memiliki wabil ya kekuatan untuk berkreasi ketika seorang masuk ke pubertas gitu ya, ini teori di fisiopsikologinya itu banyak kemudian ya selama proses dia kanak-kanak sampai menuju pubertas itu banyak kemudian putus berbagai macam sambungan-sambungan antar sel otak yang kemudian selama ini mewakili banyak fungsi. Jadi ketika dimulai pubertas lagi, maka mereka mengalami pertumbuhan baru sel-sel otak itu di dalam percabangan-percabangannya dan hubungan-hubungannya. Nah, disitulah kemudian selama ini nah, secara psikologi orang mengamati masa kemudaan itu ada sedikit kacaunya, ada sedikit bingungnya, ada sedikit frustrasinya karena kemudian mereka mengalami perubahan-perubahan Itu ternyata bukan hanya dalam soal-soal fisik yang terlihat, tetapi bahkan di dalam sel-sel otak yang mereka mengalami satu pertumbuhan finansial dan persamaan-persamaan baru. Tapi di situ sebenarnya kekuatan yang kemudian bisa dibangkitkan yaitu kekuatan untuk berkreasi. Kita menyebut contoh tentang pemuda yang bernama Ibrahim. Di dalam dakwahnya, dia seorang yang kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bereksperimentasi dan kemudian mengambil jalan pengalaman itu untuk memperkuat usaha-usaha selanjutnya. Jadi Allah mendidik Ibrahim misalnya dengan ketika Ibrahim mengatakan Rabbi arini fatuhil mauta Quran menyebutkan cerita tentang itu. Bagaimana ketika Ibrahim mengatakan Rabbi arini fatuhil mauta Ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana kau hidup yang mati. Sebenarnya kalau Allah berkehendak dan Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk itu, menunjukkan kepada Ibrahim bagaimana yang mati di Ibrahim itu tinggal seperti di kisah yang jejer gitu ya itu kan kisahnya jejer dengan kisah Uzair yang kemudian mengatakan bagaimana Allah akan menghidupkan bumi yang sudah mati ini lalu Uzair ditidurkan oleh Allah sementara keledainya itu mati gitu ya tapi keledainya kemudian dibangkitkan oleh Allah di depan matanya bagaimana kemudian tulang belulang yang sudah berserakan tersusun kembali kemudian ditumbuhi daging kemudian dibungkus kulit gitu, tulang Nah Allah bisa saja kan kemudian memberikan kepada Ibrahim satu peristiwa yang sama, yaitu muncul dari depan Ibrahim itu ya, ada tulang belulang kemudian tersusun, lalu kemudian ditumbuhi daging, lalu dibungkus oleh kulit. Tetapi Allah tidak melakukan itu karena Allah tidak mendidik Ibrahim dengan cara yang indah. Kata Allah kepada Ibrahim apa? Ambil empat ekor burungnya Ibrahim, cincang mereka, letakkan di masing-masing puncak gunung, lalu panggillah olehmu. Mereka akan yakin akan saya, mendatangimu dengan segera, mendatangimu dengan bergegas. Saya membayangkan alangkah repotnya itu, gitu ya. Ketika Allah bisa saja membuat tulang belulang itu muncul di depan Ibrahim, kemudian ditumbuhi daging, kemudian dibungkus kulit. Tetapi Ibrahim justru diperintahkan oleh Allah, tangkap burung, tangkapnya saya sudah susah. Gitu. Nangkap sudah susah, habis itu mencincang, capek-capek benar mencincang. Habis itu meletakkannya di empat puncak gunung. Itu repot lagi gitu ya. Di puncak gunung harus naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gitu. Lalu dia kemudian harus kembali ke titik semula lalu memanggil burung itu lalu burung itu mendatangi dengan segera Allah mengajarkan satu apa namanya empirisme kepada Ibrahim untuk mencoba untuk kemudian Allah memperlihatkan kepada Ibrahim bahwasanya yang nanti eh, terjadi itu adalah pelajaran besar tentang kalau kita mengalami satu peristiwa di dalam hidup kita mengambil pelajaran untuk hampir Nah, sikap itu yang diambil Ibrahim dia trial and error di dalam dakwahnya. Di bagaimana kemudian Ibrahim mencoba memulai dakwah dengan satu seruan-seruan yang kemudian oleh kaumnya ditentang, oleh kaumnya tidak didengarkan, tidak digubris sama sekali, sehingga dia harus make attention, dia harus cari perhatian gitu ya. Dia harus cari perhatian bagaimana caranya. Akhirnya satu hari dia bawa kapaknya gitu ya, dia datengin berhala-berhala ketika kemudian kaumnya sedang melakukan parade di jalanan, dia hancurkan semua berhala itu, sisakan satu saja yang paling besar dan dia kalungkan kapal itu di berhala besar itu. Maka ketika kaumnya pulang atau kata mereka, ini siapa yang melakukan ini kepada Tuhan kita? Orang mengatakan, loh, yang terkenal gak suka sama berhala cuma satu orang, namanya Ibrahim gitu ya. Dia ya udah tangkap gitu, tangkap Ibrahim dibawa ke depan altar itu dan ditanyakan kepada Ibrahim, Hei Ibrahim, kaukah yang melakukan ini semua kepada Tuhan Tuhan kan? Kata Ibrahim, kenapa tidak kalian tanya kepada berhala terbesar itu? Bukankah kataknya masih ada di lehernya? Nah mereka, bagaimana dia bisa ditanya? Orang dia cuma batu. Lah, kata Ibrahim, itu tahu sendiri itu cuma batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa memulai permintaan, nggak bisa menjawab seruan, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi manfaat, bahkan nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa disembah? Pada saat itu sebenarnya Ibrahim telah memenangkan dakwah dalam arti dia memenangkan argumentasi dakwah dia memenangkan e, sebuah perdebatan besar dengan kaumnya tetapi yang namanya khalayak rame masa itu itu tidak bisa diajak berdebat dengan argumentasi yang sahih mereka lebih dikuasai oleh emosi dan akhirnya Ibrahim dibakar dari situ Ibrahim belajar oke okay, dia berhasil make attention tapi untuk kemudian melakukan lebih jauh tentang dakwah dia harus berbuat lebih dari itu yaitu oh ini tadi kemarin berdebat dengan kalau yang ramai dengan masa, padahal yang namanya masa itu yang maju tak oh, tak duluan, otot duluan maju gitu ya. Yang maju bukan akal duluan tapi otot. mulai belajar diajak. Kalau begitu sekarang berdebat jangan sama semua orang. Ambil tokoh yang paling berpengaruh, tokoh yang paling berkuasa, tokoh yang paling hebat. Kalau mau berdebat sama dia, gitu ya. itu yang akan kemudian membuat kalau dia sampai kalah debat lalu kemudian beriman rakyatnya ikut beriman simple lalu apa yang dapat oleh Israel dia temui Namrud, sang raja. Kemudian dia berdebat dengan Namrud. Bayang, dikatakan oleh Namrud, siapa Tuhan wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, Tuhanku, Rabbi lagi Yahya Yunit, Tuhan tak boleh menghidupkan dan mematikan. Maka kata Namrud, aku pun menghidupkan dan mematikan anak Uhi wa Umid. Dia panggil dua orang tawanan, kemudian yang satu dipenggal, yang satu dibebaskan. Kata dia itu yang kupenggal, kumatikan, yang kubebaskan, kuhidupkan. Kata Ibrahim, lain nama dia ibsyamsi minal Tuhan itu, mendatangkan mentari dari timur. Nah, Ibrahim tidak berhenti di sini untuk berdebat dengan Namrud. Dia harus kemudian menekuknya dengan sebuah kalimat tanya dan kalimat perintah. Pak pilihan dengan maghrib. Kalau kamu juga Tuhan, maka coba terbitkan dia dari barat. Pemerintah lebih kafir. Maka orang kafir ini kemudian terbungkam, terdiam, tidak bisa bicara. Kemenangan dakwah kedua dicatatkan oleh Ibrahim. Dia, gitu ya, selain make attention, dia mengalahkan seorang raja di dalam sebuah perdebatan terbuka yang disaksikan oleh khalayak ramai sehingga kemudian meski secara zahir belum ada yang mau beriman kepada Ibrahim tapi di dalam hati mereka sudah mulai bersimpati Tetapi ternyata itu tidak cukup apa yang harus dilakukan oleh Ibrahim selanjutnya adalah sebuah upaya yang lebih masif untuk mengajak masyarakat kepada keimanan ini dengan memberikan keyakinan kepada mereka apa yang saya dilakukan Ibrahim yaitu dengan sebuah bahasa yang semakin halus, semakin halus, semakin halus, tetapi semakin merasuk, semakin kena di renungan. Yang pertama debat dengan Hayat Name, dan dia kalah. Eh, menang tapi dibakar gitu ya. Kemudian yang kedua dia berdebat dengan Namrud. Itu sudah ada catatan keberhasilan dakwah berikutnya. Tetapi dia memerlukan satu langkah yang lebih praktis lagi. Apa yang dilakukan Ibrahim? Dia kemudian seperti disahkan oleh Al-Quran, dia datangi kaum-kaum itu dan kemudian dia bicara dengan kalimat-kalimat yang lebih kontemplatif. Ibrahim misalnya mengatakan kepada satu kaum yang penyembah benda-benda langit, bintang, wah indah sekali, berlatar di langit sana. Itu Tuhan kita, kata Ibrahim. Lalu ketika bintangnya terbenam, kata Ibrahim, masa Tuhan terbenam? Lalu bulan terbit, kata Ibrahim, wah kayaknya yang ini. Gitu. Tapi bulan kemudian pun berkurang-berkurang. Maka Ibrahim mengatakan, ah, saya tidak suka yang bisa berkurang, yang kemudian tenggelam. Lalu matahari bersinar, dan terbit besar dia mengatakan hal akbar ini yang terbesar ini Tuhan tapi ketika matahari itu terbenam maka dia mengajak kami untuk berkontemplasi kalau begitu Tuhan kita seharusnya adalah yang menciptakan ini semua yang menciptakan bintang yang menciptakan matahari yang menciptakan bumi Tidak, kuatul istidaknya seorang Ibrahim itu bahkan di dalam dakwahnya itu melakukan inovasi-inovasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang disusun trial and error, trial and error, trial and error terus gitu tapi ada satu deliberate practice. Latihannya itu ada sesuatu pelajaran yang kemudian dia ambil dengan sangat Yang ketiga, pemuda itu eh, yang diisyaratkan oleh Al-Quran untuk kita teladani adalah memiliki kuatul maknawiyah, kekuatan ruhiyah. Bagaimana dia tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di dalam hidupnya mengalami satu guncangan-guncangan besar. Gitu. Ya. Ini disebabkan kalau yang pertama tadi waktu istiqomah itu kaki, waktu istiqomah itu Ibrahim, nah waktu maknawiyah ini adalah Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf itu pemuda yang kemudian hidup di dalam guncangan-guncangan yang sangat besar di dalam perjalanannya. Dia jadi seorang anak yang paling disayang, yang paling dicinta, yang dimanjakan begitu rumah ayahnya tapi lalu diiri dan didengki oleh saudara-saudara. Dikonspirasi demikian rupa dibuang ke dalam sumur gitu ya. Lalu ketika dibuang ke dalam sumur, dia ditemukan oleh satu kafilah dagang, dijual sebagai budak gitu. Dijual sebagai budak bertugas di rumah seorang pembesar Mesir yang istrinya cantik jelita dari Yusuf ini tumbuh, sedang tumbuh di dalam masa kemudaannya yang paling mempesona. Demikian pula si pemilik rumah, wanita itu adalah wanita di dalam puncak masa kecantikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji seorang Yusuf di mana ujian itu begitu beratnya ketika seluruh pintu dan jendela ditutup ketika kemudian tuan putrinya itu menggoda dia padahal Yusuf pun menyukai yang bersangkutan. Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-24 dalam kisahnya, walakat sahabat ibu Ketika wanita itu sangat berhasrat pada Yusuf, Yusuf pun sangat berhasrat kepada wanita itu. Yang membedakan adalah kuatil maknawiyah, kekuatan maknawiyah, ketersambungannya dengan Allah. Yusuf yang dibesarkan, yang tumbuh dalam suasana bujang-bujang besar itu, telah dibekali oleh ayahnya dengan nilai yang sangat agung, yaitu bahwa Allah selalu bersamamu, Allah selalu melihatmu, Allah selalu mendengarmu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, Allah menjagamu, Allah melindungimu, tapi sekaligus Allah mengawasimu. Maka jangan engkau membuat murkanya. Bekal itu sangat berharga. Sehingga Yusuf ketika itu kemudian mengatakan, ya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan sedemikian dan dia lari sehingga wanita itu menarik bajunya dan bajunya pun sobek di bagian belakang. Di dalam cerita tentang Yusuf, ujian tidak berhenti sampai di situ. Tapi ketika si wanita ini sakit hati digosipkan macam-macam di tengah masyarakat bangsawan Mesir karena dia dianggap berselera rendah, masa sama budak tertarik, masa sama budak godain gitu. Akhirnya dia panggil para wanita Mesir lalu disajikan hidangan dengan pisau yang mereka sangka akhirnya ketika Yesus keluar mengiris-iris di mari, maka ternyata wanita-wanita itu punya rencana-rencana jahat, punya rencana-rencana busuk untuk kemudian menjadikan Yusuf sebagai orang yang menjadi pelampiasan hawa nafsu mereka sehingga Yusuf mengatakan ya Rabbi aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti keinginan mereka dan akhirnya Yusuf pun penjara ini satu kekuatan yaitu kuatul maknawiyah kekuatan ketersambungan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya dimiliki oleh pemuda dengan dibangun dengan ibadah-ibadah dibangun dengan uh, satu aktivitas-aktivitas mahdoh gitu ya, ya sholat, ya puasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dibangun hubungan yang besar sehingga dia mampu untuk kemudian menanggung beban-beban ujian, coba yang amat sangat berat sampai pada bahkan ketika masuk penjara di penjara pun menjadi ladang bagi dia untuk tetap berjuang yaitu berdakwah kepada dua orang sahabatnya yang ada di penjara. Ini kuatul maknawiyah yang harus diikuti oleh pemuda. Yang keempat adalah kuatul himbah kekuatan cita-cita yang besar, kekuatan mimpi yang tinggi, kekuatan eh, satu ambisi yang kokoh, kekuatan keinginan yang kuat. Ini kita itu mengambil wakil adalah Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah. Ketika kemudian dia sejak kecil telah mendengar dari gurunya Absyamsuddin tentang kota Konstantinopel dibacakan kepada dia sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa akan dibuka kota Heraklius tuftahu madinatu Herkul fa'nikmal amiru amiruha wa nikmal Jaisu Zalikra Jaisu akan dibuka kota Konstantinopel kotanya Heraklius maka yang menaklukkannya adalah sebaik-baik panglima dan pasukan yang dipimpinnya adalah sebaik-baik pasukan. Terhadap hadis Rasulullah ini, sifat yang kemudian sikap yang diambil oleh Muhammad al fatih adalah saya harus menjadi seorang yang sebaik-baik panglima atau minimal sebaik-baik pasukan. Saya harus terlibat di dalam penaklukan Konstantinopel. Maka setiap pagi dia naik ke perbukitan Bursa di seberang di bagian Asia dari Turki. Kemudian dia melihat ke arah Rasatinoka dan mengatakan, Ya Allah, jadikan Rasatinoka sebagai berarti. Tujuh 700 tahun lamanya Rasatinoka dicoba untuk ditaklukkan oleh Muslimin dan 700 tahun itu pula mereka mengalami kegagalan dan al mengatakan, Ya Allah, jadikan takdir Rasatinoka itu bagi diriku jika aku bukan sebaik-baik panglima minimal aku adalah sebaik-baik prajuritnya sebaik-baik pasukannya maka dia tumbuh dengan ambisi besar itu sehingga kemudian ketika sang ayah Sultan Murad II, Al-Utsman itu melihat luar biasanya himmah anaknya untuk kemudian memimpin negara. Dia turun tahta dan menyerahkan tahta kepada anaknya ketika si anak itu umurnya 12 tahun. Jadi Muhammad Al-Fatih itu 12 tahun jadi sultan karena kemudian ayahnya melihat memang ada himmah dan ada kemampuan besar pada diri sang anak. Tapi ketika itu Al-Fatih membaca situasi dan dia mengatakan mungkin memang saya belum saatnya karena ketika kemudian Al-Fatihah yang tahta umur 12 tahun itu, Kongres Wina itu langsung memutuskan penyerbuan koalisi untuk menghancurkan Turki Utsmani. Di Kongres Wina dari Kekaisaran Romawi Suci, kemudian juga Austria gitu ya, eh, kemudian Rumania dan berbagai macam negara-negara Eropa Tengah itu bersatu untuk kemudian menghancurkan Turki. Nah, umurnya lagi 12 tahun kata konsorsium Eropa itu ya ini saatnya untuk menghancurkan tubuh Ismail karena sultannya baru umurnya 12 tahun apa yang bisa diperbuat anak-anak gitu. maka ketika itu menyadari bahaya bagi negara dia tahu kabar-kabar di mana himahnya harus dipertahankan dan dia tahu seperti apa kemampuan yang dia miliki maka ketika itu Al-Fatih memanggil kembali ayahnya itu ya untuk menjadi diangkat menjadi sultan wali dia turun takhta sebagai pangeran mahkota lagi lalu ayahnya kemudian diangkat menjadi sultan wali untuk memimpin kembali angkatan perang Utsmani menyongsong dan Eropa. Jadi kalau aku sultan kata dia kepada ayahnya, maka ini perintahku kepada ayah bahwa ayah harus kembali lagi menjadi sultan. Kalau ayah tidak mengakui perintahku untuk menjadi sultan, maka ayah memang sultannya. Gitu. Ini yang dikatakan oleh Lalu selama itu dia mendampingi ayahnya belajar betul-betul, belajar betul-betul tentang bagaimana memerintah, bagaimana kemudian memimpin pasukan, bagaimana kemudian mensejahterakan negeri. Lalu dia naik tahta lagi umur 18 tahun. Jadi dia 12 sampai 12 itu dia naik tahta lagi umur 12, 18 eh, tahun dan ketika itu di umur 18 tahun itu dia sudah menyusun grand strategy untuk menentukan prestasi Nobel dan dieksekusi ketika dia berumur 22 tahun. Ini proses yang panjang bagaimana seorang yang punya kuat ilmu, seorang yang sangat muda dan punya kuat ilmu ini menjadi seorang yang sukses mewujudkan apa yang disadarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan dia menjadi seorang yang bukan cuma sebaik-baik pasukan seperti katanya, tapi dia sebaik-baik kalimat. Jadi, yang satu penyerbuan itu ya, untuk uh, pembukaan benteng Konstantinopel itu, Al-Fatih itu pada malam hari itu mengumpulkan seluruh pasukannya untuk itu sih untuk melihat panglima itu dia objektif gitu. Bagaimana caranya gitu ya? Dia mengatakan kepada saudara-saudara silahkan berdiri semua sekarang yang pernah meninggalkan sholat fardu silahkan duduk. ya tidak ada yang meninggalkan sholat fardu gitu ya. Sejak balik meninggalkan sholat fardu, pernah meninggalkan sholat fardu silahkan duduk. Ternyata tidak ada. Yang pernah meninggalkan puasa Ramadan selama dia sejak dari balik sampai sekarang. Ternyata ada satu dua yang duduk gitu. Siapa yang pernah kemudian meninggalkan uh, salat yang lail gitu ya akhirnya kemudian banyak yang duduk <laughs> kemudian siapa yang pernah meninggalkan menghatamkan Al-Quran siapa yang menghatamkan Al-Qurannya itu lebih 10 hari silakan duduk semakin banyak lagi yang duduk gitu. siapa yang kemudian jadi beliau bertanya sampai endingnya itu ya siapa yang kemudian meninggalkan sedekah rutin setiap harinya duduk semua kecuali beliau gitu ya. akhirnya kemudian beliau mengatakan baik Bismillah kita berangkat untuk mengirimkan salam kepada saya yakinkan bagi yang merasa percaya diri merasa sebagai orang yang belum pernah meninggalkan apa-apa sebagai sebuah keutamaan. Ini tentang kuatul himmah dari uh, seorang Yang kelima, gitu ya, pemuda itu uh, di dalam sejarah Islam gitu ya, memiliki kuatil harokiah, kekuatan untuk bergerak di dalam dakwah. Ini sesuatu yang dimiliki oleh pemuda. Dan kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kita Islam ke Madinah dengan dengan anak sangat e, jitu. Beliau memilih kita Islam ke Madinah ketika itu adalah Mus'ab bin Umair disertai dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ini memang perpaduan yang unik. Nabi memilih ketika kaum Ansar datang sebagainya mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah banyak di antara kami yang ingin masuk Islam dan mengetahui banyak tentang Islam, maka kirimkanlah kepada kami seorang yang akan mengajari kami tentang agama Allah ini. Nabi mengatakan, aku akan mengirim kepada kalian orang yang terbaik di antara. Rasulullah pun mengirim Mus'ab bin Umair, seorang yang ketika itu usianya 16 tahun. 16 tahun dan dia berangkat ke Madinah, disertai dengan Abdullah bin Umar Maktum, seorang buta yang ketika itu usianya 35 tahun. 16 dan 35 ini dua kekuatan yang berbeda. Kekuatan Mus'ab adalah pesona. Tutur kata yang begitu indah, gitu ya, penampilan yang menarik, akhlak yang mulia, gitu. dan juga eh, cara penyampaian tertutur yang penuh siasat dan jitu. Ini kekuatan dari Mus'ab bin Umair. Sementara Abdullah bin Umar itu adalah kekuatan pembinaan. Gitu ya. Jadi kalau Mus'ab itu tukang rekrut gitu ya. Nah, nah Abdullah bin Umm ini yang kemudian kalau sudah direkrut, kemudian sudah kemudian ada kesetiaan dari yang direkrut itu dia yang kemudian membina sedikit demi sedikit dengan tekun. Jadi sedikit demi sedikit mengajarkan Quran sedikit demi sedikit kemudian uh, membina ruh mereka dalam dan universal. Ini kuatil harokiah. Ya, dan bagaimana Musa bin Umar bergerak di Makkah eh, di Madinah itu dengan jitu gitu ya. Dia pertama menemui As'ad bin Zurarah, seorang pemuka Ansar dari uh, suku Aus dan kemudian dengan As'ad dia mengatur strategi-strategi untuk menjebak para pemimpin Madinah supaya mereka bisa bertemu dengan musa dan bisa mendengar ayat Quran darinya dan membuat mereka masuk Islam yang dengan begitu kaumnya pasti ikut masuk Islam. Dari sisi itu betapa kemudian canggihnya gerakan-gerakan Musab bin Umar sehingga dia bisa menjebak saat bin Mu'ad bisa menjebak kemudian juga uh, seorang yang Ubadah bin Samit gitu ya bagaimana mereka kemudian sebenarnya nggak pengen ketemu sama Musa bin Umar tapi gara-gara kemudian dirancang gitu ya, ketemu dengan Musa bin Umar dan kemudian mendengar Quran dan mereka masuk Islam dan kaum masuk Islam nah, ini kuatul harfiah demikian pula ketika Rasulullah SAW mengirim utusan ke negeri Yaman yang dikirim adalah seorang pemuda juga namanya Mu'ad bin Jabal usianya ketika itu 17 tahun ketika dikirim ke Yaman dan Mu'ad bin Jabal ini ketika dikirim ke Yaman dia berhasil gitu ya menanamkan Islam itu ke sebuah negeri yang terbentang luas dari sana sampai ke Hadramaut dengan uh, satu pendekatan-pendekatan yang memang di dalam dakwahnya dia orang yang sangat istimewa di bagaimana diserahi ditanya oleh Rasulullah dibekali gitu ya Hai Mu'ad bekal pertama. Itakilah haitsuma semua wa di sa'atul hasanata taqwa wa kena nasa bi khuluqin Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikuti setiap keburukan yang terambil kamu lakukan dengan kebaikan supaya bisa menghapusnya dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini bekal dasar untuk pribadi seorang uh, eh, wakil jagal. Bekal kedua, bekal yang harus dia bawa adalah kata tapi sesuai beberapa admin jatah hai muat gitu ya diuji ilmunya Allah kalau kamu menghadapi masalah di antara mereka bagaimana kamu memutuskannya bagaimana kamu menyelesaikannya kata muat saya akan selesaikan dengan gitu ya, kitabullah bagaimana kalau kamu tidak dapat keterangannya di dalam kitabullah kata Nabi maka muat menjawab saya akan selesaikan dengan sunnah Rasulullah dan bagaimana kata Nabi kalau kemudian kamu tidak mendapati penyelesaiannya itu di dalam kitabullah dan juga tidak mendapatinya di dalam sunnah Rasulullah. Kata Mu'ad bin Jabal, aku akan berijtihad mengerahkan kemampuanku untuk memikirkannya sehingga aku menghasilkan satu keputusan yang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memuji Mu'ad yang mengatakan, kau telah faqih, hai Mu'ad, telah paham, kau telah mengerti. Jadi ini saya kira dalam sejarah Islam yang terbentang panjang, saya mencoba nah, tidak hanya mengambil contoh dari sahabat-sahabat Nabi, tetapi dari sejak sejarah ini dalam dakwah ini bermula sejak mula-mula gitu ya, dari kekuatan istiqomah para pemuda kafi yang hijau, yang belum berpengalaman, yang eh, hitam putih, yang tidak matang itu. Kekuatan mereka adalah istiqomah. Lalu Ibrahim yang kemudian pandai mengkreasi jalan dakwahnya dengan begitu penuh inovasi dengan hari demi hari mengambil pelajaran dari trial and error yang dilakukan selama ini. Yang ketiga adalah kekuatan uh, maknawiyah yang ditunjukkan oleh Yusuf Salam bagaimana kemudian di dalam kekuatan maknawiyah itu dia mampu bertahan dari godaan-godaan yang memang akan menghiasi kehidupan para pemuda muda itu memang banyak godaannya. Gitu. Kemudian bagaimana kekuatan himmah, kekuatan semangat, kekuatan cita-cita, kekuatan dari mimpi yang kemudian ditabung dengan sangat-sangat detail dan sangat-sangat eh, agung oleh seorang Muhammad Al-Fatih sampai berhasil menjadi sebaik-baik panglima bagi sebaik-baik pasukan dipuji oleh Rasulullah bahkan sebelum pendengarannya dan yang terakhir tentang kuatul harapiah dari seorang eh, Mus'ab bin Umayyah juga seorang Wa'ad bin Jabal bagaimana mereka bergerak dan tidak diam dengan penuh kepedulian di tengah-tengah masyarakat untuk membangunkan nilai-nilai kebaikan. Saya kira ini profil pemuda di dalam sejarah Islam mudah bermanfaat sebagai pengantar bincang-bincang kita untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Risa. kasih terakhir, kita saling paparannya. Tapi um, bapak mas-mas juga yang ada di ruangan memberikan komentar atau uh, pertanyaan nah, kita sambil dalam ini dengan kasih silakan ada so, uh, eh, saya um, uh, tadi sudah disampaikan semacam uh, prestasi atau ya, gitu. eh, contoh-contoh teladan itu saja contoh eh, contoh-contoh teladan itu tidak datang begitu saja hmm, kemudian uh, ada pribadi yang agung di sana kira-kira apa proses yang ada pada diri uh, contoh teladan tadi yang kita lalui sebelum-sebelumnya artinya kemudian misalnya um, kepribadian yang agung yang semangat yang kuat gitu apa kena proses sudah umur umur 16 sudah apa sudah bisa menjadi utusan nabi yang akan menghadapi masyarakat banyak dan kemudian sudah punya visi yang luas gitu termasuk ehm, untuk ehm, menaruhkan konsep novel semacam itu. Kenapa proses sebelumnya yang membuat itu memang ehm, punya dorongan memuaskan ini Ustaz bisa lebih lanjut iya, iya, pada contoh-contoh yang kita kemukakan tadi kita uh, menemukan beberapa pola gitu. uh, pola yang diberikan oleh Allah SWT Taala kepada Ibrahim misalnya adalah Allah SWT mengatakan dan kami karuniakan kepada Ibrahim hikmah sejak semula kata hikmah sejak semula ini oleh para ulama ditafsirkan bahwa Ibrahim itu sejak kecil adalah anak yang kemudian uh, senantiasa punya semangat belajar yang sangat tinggi anak yang curiosity-nya tinggi keingintahuannya tinggi dan dia suka mencoba hal yang baru dan Ibrahim ini diberikan oleh Allah hikmah kebijaksanaan artinya sejak mudanya dia kemudian telah menangkap dari renungan-renungannya itu tentang keesaan Allah Subhanahu Tauhid itu tertanam sejak mula gitu ya. Sehingga Ibrahim dikatakan gitu ya, awal muslimin dan wa maka musyrikin. Ibrahim itu muslim sejak mula-mula dan bahkan dia itu adalah orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kemusyrikan kepada Allah. Nah polanya adalah la dunia ini ya dari sisi Allah swt Wa Taala satu hmm, hikmah besar yang kemudian memang uh, eh, sosok seperti Ibrahim ini hikmah besar yang dikarenakan sejak mulai ini kita akan mengamati pada anak-anak tertentu mereka telah menampakkan satu kedewasaan yang melampaui zamannya, yang melampaui anak-anak seusianya, sebayanya. Maka kalau kita kemudian orang tua dengan putra yang hmm, dikarenakan oleh Allah putra, atau kemudian kita bisa melihat anak-anak yang semacam itu, nah, eh, tinggal bagaimana kemudian memberikan satu fasilitasi kepada mereka keingintahuan mereka difasilitasi dengan sumber-sumber ilmu gitu ya bakat eh, bakat-bakat mereka difasilitasi dengan uh, menyediakan sarana-sarana yang memungkinkan untuk mengembangkan dan seterusnya. Ini pola yang kemudian ada pada sejumlah dari Pola yang lain adalah yang dialami oleh Mus'ab bin Umair dan juga Mu'ad bin Jabal. Ini dua sahabat Rasulullah ini tentu saja tidak sejak semula mereka kemudian di dalam keislaman. Mereka berada pada titik keraguan-keraguan justru ya. Ketika kemudian mereka melihat kaum yang menyembah berhala, mereka orang-orang kritis, mereka orang-orang yang mempertanyakan, mereka orang-orang yang tidak taken for granted terhadap apa yang menjadi tradisi. Nah, di balik kegalauan-kegalauan itu kemudian mereka berjumpa dengan seorang yang kemudian bisa memberikan kepada mereka satu jawaban yang logis gitu ya. bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala itu tidak bisa memberi manfaat dan kebaikan. Nah, ketertarikan mereka kepada Islam itu karena Islam mampu memberikan jawaban-jawaban yang logis terhadap segala keraguan mereka selama ini sehingga mereka kemudian bertumbuh lalu di bawah sebuah asuhan pendidikan dan pembinaan dari Rasulullah. Nah, Mus'ab kemudian muat ini produk-produk ngaji rutin gitu ya mereka ngaji rutin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kemudian mencerah pemahaman dari beliau menyimak ayat-ayat Al-Quran kemudian juga menghafalnya kemudian juga mentadaburinya membaca tafsirnya menggali makna-makna sehingga itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertumbuh di dalam Islam sebagai seorang tokoh ini pola jadi polanya adalah pola tarbiyah pola pendidikan. Beda dengan Ibrahim yang kemudian tidak dididik oleh lingkungannya, gitu ya. Yes. Ibrahim itu luar biasa, maka sampai Allah mengatakan Ibrahim itu satu umat yang tersendiri, gitu ya. Ibrahim itu satu umat yang tersendiri. Sementara pada kasus Mu'ad bin Jabal, kasus Musab bin Umair, kita melihat pembinaan yang sangat intens dari Rasulullah SAW. Nah, kedua hal ini terpadukan polanya pada Muhammad Al-Fatih. Gitu ya. Muhammad Al-Fatih ini secara pribadi juga dia memiliki satu apa namanya uh, hikmah sejak muda yang sangat kuat dia uh, gifted ya memang seorang anak yang kemudian dikaruniai eh, sesuatu yang melampaui umurnya melampaui zamannya tapi lingkungannya kemudian menyediakan satu suasana yang sangat kondusif beda dengan Ibrahim yang lingkungannya sangat tidak kondusif gitu ya. sementara al ini lingkungannya menyediakan satu wahana belajar yang sangat kondusif dia diberikan guru terbaik gitu ya namanya juga anak sultan <laughs> dia diberikan guru terbaik dia diberikan tetapi prosesnya juga adalah pembinaan yang rutin terus menerus dia bertemu dengan gurunya dia hidup di dalam bimbingan gurunya dia berdiskusi dengan gurunya dia mendalami ilmu-ilmu dengan gurunya terus menerus itu berjalan Dan saya kira pada intinya kemudian uh, yang lebih bisa kita bicarakan adalah bagaimana proses pembinaan itu terjadi berjalan gitu. proses pembinaan itu berjalan nah, pada para pemuda kafir mereka orang-orang yang asing di dalam sebuah negeri yang besar gitu ya. nah, yang beriman hanya mereka gitu tapi mereka lalu membentuk sebuah komunitas kalau di komunitas itu nah, mereka saling mendukung satu sama lain mengkaji bersama-sama gitu ya uh, menyembah Allah bersama-sama beribadah bersama-sama terhubung satu sama lain dan menjadi itu kekuatan mereka ini di antara pola-pola yang bisa kita kenali dari protokol besar ini. Eh, lanjut sedikit ah. ada sesuatu yang mungkin menjadi uh, ah, jadi menghambat apa ya? Karena kalau uh, ah, menganalogkan dengan pemerintahku yang kemudian uh, berkelompok sendiri terus iya. kemudian dengan dengan niatan juga iman iya. Uh, cuman kemudian kalau kita lihat dengan konteks sekarang, eh, tumbuhan yang muncul atau kemudian yang iya, muncul yeah, yeah. eksklusif. Yeah, eksklusif. Eksklusif. Nah, dan dan kemudian uh, nah, berbalik lagi dalam konteks mana, uh, eh, apa ya, Islam uh, tidak eksklusif, dia ya. iya. harus harus menjadi partai yang lain. Nah, itu bagaimana kita menyikapi ini ah, ah. sehingga kemudian ini dalam uh, konteks uh, apakah memang dalam konteks sekarang misalnya hmm. memang mungkin mengambil sikap seperti apa? gitu ya, hmm, hmm. hmm. atau kemudian ada ada sikap yang yang lebih lebih, lebih tepat atau kemudian tepat situasinya memang seperti apa pilihan seperti itu. Iya, iya. Nah, seperti misalnya juga, kemudian juga mungkin besar juga sudah beberapa hari di UK dan juga punya pengalaman hmm. negara lain. Uh, apakah konteks di Indonesia dengan konteks hidup di Inggris ini mm-hmm. seperti apa baiknya bersikap gitu ya. Yeah, Mungkin bisa bisa diversi yeah. Yeah. Ya. saya kira nah, yang ditekankan oleh para ulama kita di dalam menafsiri hadis dan juga menafsiri ayat wakul ma'asadikin bersamalah orang-orang yang benar juga kemudian sabda Nabi SAW seorang itu berada di atas agama kawannya adalah bahwa setiap orang itu harus punya dua pergaulan itu ya yang satu ada pergaulan khusus, yang satu ada pergaulan umum. Pada pergaulan khusus, dia memang memilih teman yang akan bisa saling menguatkan, yang bisa diambil pelajaran darinya, yang bisa diambil semangat darinya, yang bisa diambil satu manfaat untuk memperkuat dirinya dengan kehadiran mereka. Ini lingkungan khusus. Di bagaimana Nabi mengatakan soal itu di atas agama kawannya. Bagaimana Nabi melanjutkan berkawanlah dengan penjual minyak wangi gitu ya ketika pun tidak dapat minyaknya kita masih dapat baru baunya gitu ini lingkungan khusus yang kemudian memang di sana terjadi proses pembinaan-pembinaan itu tidak eksklusif yang seperti ini kalau kemudian dia tetap memiliki satu lingkungan umum bahwa hmm, contoh dari Nabi Sosalam beliau memiliki satu lingkungan khusus dan satu lingkungan umum. Lingkungan khususnya adalah lingkungan kaum muslimin, pembinaan-pembinaan yang kemudian beliau lakukan bersama para sahabat. Demikian juga Abu Bakar Siddiq, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Tetapi di sisi lain mereka punya lingkungan umum di mana mereka tidak membatasi pergaulan, tidak pilih-pilih teman, gitu ya. Bahkan itu sebagai jalan untuk menebarkan pengaruh-pengaruh kebaikan itu. Jadi ini ada tempat di mana kita mengambil kebaikan-kebaikan dan ini ada tempat di mana kita menebarkannya keluar dengan lebih lebih masif, lebih luas. Gitu yang namanya Abu Bakar punya lingkungan khusus pembinaan bersama Nabi. Tetapi begitu keluar, dia tetap pedagang yang paling terpercaya, dia tetap saudagar yang paling banyak kemudian dicari orang maka untuk berhubungan dagang dengannya, dia konsultan yang menangani konsultasi dari bisnis sampai pernikahan, adat istiadat sosiologis masyarakat maka dia luas pergaulannya diterima di mana-mana sehingga eh, pada waktu-waktu tertentu dia bisa menggunakan pengaruhnya itu untuk menggerakkan kebaikan secara luas. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, demikian pula Utsman bin Affan, demikian pula orang-orang lain yang mereka punya dua macam itu, dua macam lingkungan. Jadi kita memang tetap harus memperhatikan mana lingkungan khusus di mana kita di situ mengambil kebajikan-kebajikan dan mana lingkungan umum di mana kita menebarkan kebajikan-kebajikan. Dalam soal sikap mungkin tidak berbeda, sama-sama ramah, sama-sama baik, e, tidak kemudian membeda-bedakan, tetapi ada satu eh, alokasi-alokasi waktu, alokasi-alokasi sumber daya tertentu untuk bisa jadi membangun lingkungan khusus sekaligus juga kita mendapatkan kebaikan yang diambil dari lingkungan khusus tadi kepada lingkungan umum. Jadi saya kira tidak bertentangan Pak Rizal ini satu uh, proses hidup yang memang bisa diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk semacam itu kesinambungan kita ini dari mengambil dan menebar, mengambil dan menebar, mengambil dan menebar begitu menebar. Ya, ya, ya makasih. Ya. Mungkin saya agak lebih teknis. Uh, Uh, sekarang kalau kita melihat potensi orang muda itu potensinya sangat sangat besar. Hmm. Energinya masih masih hmm. puncak puncak puncak puncaknya energi. Nah sekarang tentunya potensi yang sangat besar ini bagaimana eh, gitu untuk manage nya sehingga nah, dia ya bisa bisa uh, menjadi sebuah seperti yang yang yang baik bagi bagi bagi umat semuanya gitu. hmm. dan bagi si pemuda itu sendiri. Nah, kita saya misalnya dengan Arisal adalah orang pendidik gitu ya. Hmm. Bagaimana kita me, uh, mengelola gitu, mengelola potensi yang besar ini supaya dia bisa terarah menjadi yang, yang yang baik ya ya paling tidak kita bisa menghasilkan seperti yang tadi ya kita dan <laughs> ya. iya, iya, iya, Bagaimana mengelola dan menarik juga, ya. ya. menarik dan menarik. Ya, nah, secara prinsip eh, kita kemudian berada dalam pembahasan tentang tidak wah akhirnya gitu ya teknisnya. Maka eh, prinsip besarnya adalah al-qudwah kaulat dakwah uh, memberi teladan sebelum menyeru. Nah, di dalam breakdownnya kita bisa melihat misalnya uh, eh, Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz mengatakan at-ta'lif qabla ta'rif. Bagaimana kemudian kita harus mengikat hati sebelum mengenalkan nilai-nilai itu. Nah, mengikat hati ini proses yang kemudian banyak jalan yang ditempuh dari lahir sampai batin. Secara batin gitu ya, kita tidak boleh melupakan doa. Bagaimana kita kemudian mendoakan sampai kita harus menandani ya Rasulullah yang mendoakan Abu Jahal sudah dapat hidayah, mendoakan Umar bin Khattab sudah dapat hidayah. Karena mereka ketika itu adalah tokoh-tokoh yang paling bumis di dalam manusia. Nah, taklif ini kemudian bisa ditempuh dalam sisi selain batin dengan doa kepada Allah SWT, juga ada sisi zahir. Bagaimana kemudian kita menggabungkan diri dengan memahami mereka, kita kemudian eh, apa namanya menyamakan frekuensi sedikit dengan mereka gitu ya mereka mereka berada pada titik hobi-hobi tertentu yang mungkin kita tidak bisa bergabung selama itu dengan satu yang buruk gitu. Jadi kalau di Indonesia gitu ya main futsal bareng gitu ya kemudian apa trekking guru bareng dan lain sebagainya. Bagian bagian dari sebuah proses untuk menyatukan hati, untuk menyatukan hati terlebih dahulu. Sebelum kemudian mengenalkan dan mengenalkan nilai itu adalah proses terus sangat mudah terjadi kalau kemudian eh, hatinya terikat gitu ya. ya. Pertama-tama di dakwah itu memang kita tidak banyak bicara tentang materi dakwah ya. Kita banyak kemudian bicara tentang memberi perhatian kepada mereka, E, memberikan e, satu pengertian kepada mereka, mengerti tentang mereka lebih banyak, mungkin mendengar bahkan bukan bicara gitu ya dengan mereka itu sampai terbentuk satu ikatan hati sehingga mereka siap untuk dikenalkan. Dan inilah mengenalkan gitu ya, mengenalkan sebelum memberi beban. Mengenalkan sebelum memberi beban dan breakdown lagi terhadap memberi beban itu itu ada prinsip-prinsip gitu ya mudahkan jangan dipersulit gitu ya. uh, beri kabar gembira jangan dibuat lari bicara pada mereka sesuai dengan kadar pemahaman mereka bicara pada mereka dengan bahasa yang mereka pahami ini bagian dari proses itu jadi secara teknis gitu ya memang dimulai dari satu prinsip besar memberi teladan sebelum menyeru lalu di situ ada bagaimana kita mengikat hati sebelum mengenalkan mengenalkan sebelum membebani dan dalam membebani itu ada berkehendaknya mudahkan jangan dipersulit beri kabar gembira jangan dibuat lari lalu ada prinsip bahwa eh, apa namanya di situ di betul-betul satu ya, keadaan yang nyaman bagi mereka untuk untuk memahami dengan bahasa yang mereka pahami dengan kadar akal yang kemudian mampu mereka terima ini inilah secara teknis begitu nah teknisnya lagi gitu ya. kemudian uh, dari prinsip-prinsip teknis ini ini sudah prinsip teknis namanya tapi kemudian dari mekanisme teknisnya kemudian harus diberikan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan tergantung kemudian eh, waktu dan tempat <laughs> ya, gitu. saya kira begitu paling tadi lagi yang tanya mengelaborasi Do you want to ask? Bisa eh, Oke. Okay. Itu kisah yang sebenarnya itu pada masa kecil. Oke. Okay. Apalagi sebelum mulai ke tidak dewasa gitu. Iya. Eh, Baik, kita jawab. Selama ini, uh, banyak masyarakat kita cerita itu dengan judul Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Bisa Ibrahim mencari Tuhan. Padahal kalau kita rujuk referensi eh, tafsir Al-Qurtubi misalnya eh, Jamil al Bayan itu, ah, Al Jamil Al Quran itu, itu Imam Al-Qurtubi tegas mengatakan ini adalah cerita bagaimana Ibrahim berdakwah, bukan cerita bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. itu kalimat-kalimat dakwah, komunikasi-komunikasi dakwah. Secara asasi kata beliau firman Allah itu tidak dibatalkan. Ya, berbunyi Ibrahim itu belum pernah sekalipun jadi orang musyrik sepanjang hidupnya. Dia sejak awal bukan orang muslim, dia tidak kemudian e, ini Tuhan kemudian nggak jadi, ini Tuhan nggak jadi. Ini eh, bahasa dakwah, komunikasi dakwah. Ini saya kira yang lebih dikuatkan di dalam pembahasan karena ini yang kemudian e, di satu buku judulnya Ibrahim e, dijelaskan bagaimana Ibrahim itu Pertama, hidup itu di tengah penyembah berhala. Jadi prosesnya itu eh, dia hidup di tengah penyembah bintang bulan dan matahari itu. Itu setelah terusir dari kerajaan Namrud. Uh, setelah terusir dari kerajaan Namrud, dia berpindah pada sebuah negeri yang kemudian desainnya menyembah bintang, bulan, dan matahari. Maka itu kalau kita sikap sebagai Ibrahim mencari Tuhan lagi, nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin secara kronologis tidak mungkin. Jadi dia hidup di tengah kaum penyembah berhala yang terbuat dari batu dan itu bapaknya kerjaannya atau Azar yang mungkin bukan bapak kandungnya tetapi adalah pamannya itu ya kerjanya bikin berhala gitu ya. Kemudian dia menghancurkan berhala, kemudian dia berdakwah kepada Namrud yang uh, eh, menuhankan dirinya, kemudian dia sampai terusir pergi ke negeri yang kemudian di sana dia menyembah bintang-bintang bulan dan matahari. Jadi secara tegas uh, seorang ulama Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi telah membantah orang-orang yang mengatakan cerita ini di dalam tafsir yaitu Nida e, atau Rahman di Ahli Iman tafsir ayat-ayat yang berbunyi yang ayyuhalladzina amanu beliau bercerita di sana bahwa ada orang-orang yang e, menyebarkan cerita ini sebagai cerita Ibrahim dan cerita ini sebuah kesalahan yang fatal ini adalah kisah namanya si Abu Bakar Al Jazairi jadi ini mengajar di Masjid Nabawi pintu nomor 40 jadi beliau ini ya di dalam tafsir beliau di Da'atul rahmat di ya akhir lima beliau mengatakan ini bukan cerita Ibrahim cerita Tuhan dan beliau menguatkan pendapatnya dengan mengutip Imam Qutubi juga mengutip Imam Ibnu Katsir ya. kemudian juga tidak pernah ada cerita tulisan gitu ya dari semua Imam Mufasirin mengatakan ini Ibrahim mencari itu gak ada dan dia tegas mengatakan bahwa Ibrahim berdakwah dari mengkubur. Ah, um, ini cerita sedikit pengalaman dengan mengajar remaja um, ya di Ustaz, saya lihat sangat sangat um, apa namanya ada Ehm, dulu daerah itu saya kenal mm-hmm. bukan daerah yang siap ya. Iya, iya, iya. kemudian menjadi daerah yang ehm, memancarkan syiar Islam Wah. um, bagaimana pendekatan-pendekatan masjid karena saya juga punya pengalaman masjid saya tapi sampai sekarang belum saya juga saya juga di Jogja mm-hmm. dan um, dalam dalam menggerakkan kepala pikiran yang membuat jadi apa ya itu menjadi Eh, mereka betah makin mungkin betah menggali betah mengembangkan iya. kita ini bisa diceritakan lebih sebelum iya. baik eh, satu prinsip yang dianut oleh orang Jawa dan kami lakukan eh, kami gunakan itu sebagai basis pendekatan mula-mula adalah anak muda itu pada usia-usia mudanya itu tuyan sekora tuyan suara <laughs> itu sangat mendasar jadi anak muda itu nasi maunya nasi itu bukan nasihat nasi saja nggak pakai hat maunya nasi bukan nasihat jadi umur itu adalah umur difasilitasi nah ini udah bisa lihat gitu ya kemarin kalau pas ada buka <laughs> bisa gitu ya. kalau begini tidak ada ini satu hal yang faktual dan itu sudah disadari oleh orang Jawa sejak dulu. Kata mereka anak muda itu doyan syukur atau doyan soror. Iya. Mereka doyan nasi tapi tidak doyan nasihat. Nah maka kemudian yang kami lakukan di Jogokan memang fasilitasi. Jadi, pertama saya dulu ini jadi bukan saya yang mengawali karena saya pendatang juga saya baru uh, eh, banyak ke Jogokan itu tahun 2000 tapi saya ketika tahun 2000-an itu ke Jogokan itu eh, takjub pertama datang kenapa di masjid ada samsak di masjid itu ada ruangan yang khusus untuk bela diri, ada matras-matrasnya, di masjid itu kemudian ada meja pingpong, di masjid, di masjid itu ada kemudian tempat badminton, di masjid itu bahkan ada kotak karambol, untuk main karambol, bahkan kartu bridge, kartu domino, dan segala macam permainan yang anak-anak itu ada gitu ya. Saya tanya ini buat apa? Ya, buat anak-anak gitu ya. Mereka buat anak-anak biar kemudian mereka akrab dengan masjid dan bahkan saking takjubnya saya ketika itu jadi anak-anak itu kalau main ke masjid main loh bukan kemudian ke dia ke masjid itu naik itu dibikinkan minum teh manis gitu ya diberikan gorengan sama penjaga masjid gitu, dan itu memang amanah ada anggaran khusus untuk itu anak-anak itu dan sampai sekarang kemudian bagaimana fasilitas itu berubah dengan teknologi gitu ya sekarang ada lima komputer itu untuk ngeklik anak-anak gitu ya macam-macam memang memberi fasilitasi gitu ya memang memberi fasilitasi gitu yang diberikan kepada mereka. Nah, sudah ada fasilitasi itu, sudah Mereka karena sudah akar di masjid, ketika orang tua orang tua ngumpul bicara-bicara tentang program masjid, mereka kemudian bergabung gitu dia ya, bicara. Akhirnya kemudian mereka juga nah, nah, daripada ngumpul-ngumpul gitu ya, akhirnya uh, ada setiap malam Rabu dibikinkan pengajian gitu ya mereka tetap gitu ya belanjanya rame juga kadang-kadang pakai bakar jagung lah tetap ya, high cost memang gitu ya untuk pengajiannya itu bakar jagung pengajiannya bikin lukisan pengajiannya apa dan apa gitu dan saya melihat uh, proses itu dijalankan jadi karena menyadari betul itu yang setelah itu gitu ya ini ini satu yang faktual yang dirasakan lalu Nah, dari situ proses penggunaan setelah tadi taklif ya mengikat hati dengan dan berbagai macam acara dan berbagai macam fasilitas itu terjadi maka sedikit demi sedikit mereka bisa namanya mengikuti ritme yang kita siapkan untuk mereka di dalam perbedaan. Ya. yang <laughs> itu mungkin yang <laughs> sana makanya kemudian berharap ini jangka panjang jalan ya, ya. harap ya itu yang sekarang ya suara ada teman saya yeah. itu dokter Rinaldi namanya itu dengan ya itu ya ada digelari likok kuliner gitu <laughs> karena memang cara memperbaiki jadi begini ya diajak ke sana kemari itu lama-lama kemudian akhirnya bisa enjoy dengan proses kuliner meskipun awalnya itu tadi likok kuliner gitu ya <laughs> baik ada lagi